Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran kesengsaraan. dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridoan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.